بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Taubat atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah keistimewaan Terkadang orang yang akan melewati jalan taubat membutuhkan pengorbanan dan perjuangan dan tidak jarang pengorbanan itu terasa berat. Kisah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan salah satu contoh dari pengorbanan seorang sahabat ketika dia terjerumus ke dalam sebuah dosa besar. Lalu dia ingin betul-betul jujur dan gigih dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan disebutkan oleh pelakunya sendiri dalam Sahih Muslim diceritakan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-21 dan merupakan hadis ke-9 dari pembahasan taubat. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengingat, belum menyebut-nyebut nama Ka'ab bin Malik sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berbincang para sahabatnya sesampai mereka di kota Tabuk. Ma fa'ala Ka'b bin Malik? Ada apa dengan Ka'b bin Malik? Kenapa dia tidak terlihat di tengah-tengah kita? Faqala rajulun min Bani Salimah Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi 'idfaihi." ada seorang dari Bani Salimah. Tidak disebutkan di sini siapa namanya. Tiba-tiba orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, Ka'b bin Malik telah digelincirkan atau dia terhalang dari pertempuran ini karena gemerlapnya baju yang dia pakai dan dia telah bangga dengan dirinya sendiri, keelokan dirinya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka perkataan orang dari Bani Salimah tadi langsung dibalas oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan Muad bin Jabal radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara dia dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika berhijrah. Muad bin Jabal mengatakan, "Bi ma qulta alangkah buruk apa yang engkau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira." Demi Allah ya Rasulullah, Sungguhnya kami tidak pernah mengenal sosok Ka'ab bin Malik kecuali orang yang baik. Maka perkataan orang ini tentang buruk sangkanya dia terhadap Ka'ab bin Malik adalah perkataan yang buruk sekali. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Dalam kisah ini ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, ketika seseorang mendengarkan ada ghibah atau prasangka buruk, pembicaraan yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Ini yang dikatakan sebagai ghibah. Maka seorang mukmin tidak boleh ikut serta dalam majlis ghibah tersebut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang bagi lil mu'mini idha sami'a ghibata muslimin an yazjurahu bil kalam wa illam yanzajir zajarahu biyadihi fa illam yanzajir bil kalami wala bil lisan faraqa dzalika al majlis hendaklah seorang mukmin apabila mendengarkan seorang muslim lainnya sedang dibicarakan keburukannya maka hendaklah ia mengingatkan dengan perkataannya kalau seandainya tidak mempan, maka hendaklah dia menegurnya dengan tangan. Kalau seandainya orang yang ditegur tidak pula sadar dan tidak mau ikut dengan nasihat tersebut, hendaklah ia meninggalkan majelis yang ada ribahnya itu. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dalam hadis ini, orang yang sedang menghibah atau menceritakan keburukan dan berprasangka buruk kepada Ka'win Malik, sengaja dalam riwayat ini tidak disebutkan. Padahal ketika balasan sanggahan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada orang ini disebutkan pula maka nama Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu juga disebutkan dengan tegas dan terang. Ini menunjukkan bahwa sebuah keburukan yang paling penting perlu ditegaskan dan dilarang dari perbuatan bukan orangnya. Sedangkan orang yang melakukan kebaikan maka tidak mengapa seorang disebutkan namanya dalam rangka agar bisa diteladani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengarkan perkataan tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau terdiam. Beliau tidak mengiyakan sebagaimana beliau tidak pula mengingkari. Karena Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia akan tetapi ketidakhadiran Ka'ab bin Malik dalam pertempuran itu memang tidak bisa disembunyikan telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa. Ini merupakan bagian awal awal dari kisah yang telah diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah berikutnya masih agak panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita mengambil ibrah dari setiap kisah dari kaum muslimin. Kata salah seorang ulama, "As-sa'idu man wu'idha bi Orang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين